Hari Id dikatakan sebagai Id karena dia selalu berulang. Terus berulang di kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dalam setahun ada dua Eid yang disyariatkan terhadap umat Islam yaitu Idul Fitri setelah menyelesaikan puasa di bulan Ramadhan kemudian yang kedua adalah Idul Adha yang berada di hari yang paling agung di dalam seluruh hari-hari di dalam setahun yaitu pada hari ini tanggal 10 Dhul Hijjah yang disebut dengan nama hari Nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'inda Allah yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Kemudian itu yang ketiga di tengah umat Islam yang berulang setiap pekannya yaitu pada hari Jumat. Ini tiga id di dalam kehidupan muslim dan muslimah, tidak ada itu yang kompat di dalam agama kita. Pada setiap hari Id, dari pokok dan maksud di dalam syariat kita adalah kita kembali mengingat dari simbol-simbol agung di dalam Islam ini. Pondasi-pondasi pokok yang merupakan dasar tegaknya agama dari Kaidah-kaidah utama yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Inilah harusnya yang selalu menjadi baru untuk kita semua. Setiap kali itu berulang, makna-makna yang agung ini harusnya kembali kita perbaharui. Kembali kita buat semakin melekat di dalam diri, pengetahuan, dan di dalam amalan kita. Dengan itulah seorang hamba menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari di musim haji bermula dari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah kemudian berlanjut pada hari ini hari Nahar Kemudian berlanjut pada hari-hari tashrik tanggal 11, 12 dan 13 di dalam pelaksanaan haji beliau beliau mengungkapkan beberapa kalimat yang agung beberapa wasiat yang sangat penting yang merupakan salah satu lambang tegaknya agama ini di padang Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin manusia saat ma saat matahari tergelincir telah masuk ke waktu zuhur maka beliau pun mendatangi pertengahan dari lembah yang berada di Namirah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia Beliau berkata, Inna dima'akum wa amwalakum haram alaikum بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram antara sesama kalian seperti terhasatnya hari ini seperti Terletaknya hari ini di dalam bulan kalian ini, bulan Zulhijjah. Di dalam negeri kalian ini, di negeri Mekah. Ada tanah yang merupakan masyair al-haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan pentingnya menjaga darah kaum muslimin dan menghormati harta-harta mereka. Dan beliau ingatkan bahwa saudara seperti sahabatan hari ini, yaitu hari Zahar, seperti keagungan bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah, dan seperti keagungan tempat yang meriah sudah berkhutbah padanya yang merupakan salah satu simbol dari penegakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ألا كل شيء min amril jahiliyah tahta qadamiyya mawdu' Ingatlah bahwa setiap perkara dari perkara jahiliyah diletakkan di bawah kakiku. Apa saja dari perkara jahiliyah, dari hal yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tempatnya di bawah kaki, bukan hal yang dimuliakan, melainkan hal yang dihinakan. Kemudian beliau juga ingatkan akan hak para perempuan di hari itu. Kata beliau, "Fattaqullaha hati nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah tentang para perempuan. Juga beliau ingatkan di hari yang agung itu. Kata beliau, "Wa qad taraktum fikum ma lam tadillu ba'dahu in ittaqantum bihi kitabullah." Sungguh telah kutinggalkan di tengah kalian sesuatu apabila kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu kitab Allah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa antum tus'aluna anni fama antum qa'ilun dan kalian nanti akan ditanya tentang saya Bagaimana kalian akan menjawab Kalau para sahabat menjawab nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama ini, telah menunaikannya kepada kami dan telah menasihati kami. Maka beliau pun berisyarat dengan jari telunjuknya ke langit. Beliau berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Ini dari pokok-pokok agama yang diterangkan oleh Nabi di khutbah yang ringkas ini. Beliau terangkan tentang kewajiban menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta-harta mereka. Tidak boleh ada saling membolimi antara seorang muslim kepada muslim yang lainnya karena darah dan harta mereka adalah dihormati. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina dima'akum وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام sesungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian sebagaimana terhormatnya hari ini di negeri kalian ini dan kalian berada di bulan yang agung ini kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum dan kalian nanti akan berjumpa kepada Allah kalian. Dan kalian akan ditanya tentang amalan-amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di dhullalan. Ingatlah jangan kalian kembali setelahku sebagai orang-orang yang tersesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Di mana sebagian dari kalian memenggal sebagian leher yang lainnya. Ala yuballi syahidul ghaib. Kemudian beliau bersabda, hendaknya yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Maka di dalam hadis yang agung ini diingatkan akan besarnya kehormatan seorang muslim dan muslimah, harta, darah dan kehormatannya. Demikianlah hendaknya dijaga oleh setiap hamba. Dan di hari ini juga di khutbah itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa segala perkara jahiliyah, apa saja dari perkara jahiliyah, itu semuanya di bawah kaki. Perkara jahiliyah, ukurannya segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah itu dari perbuatan riba, memakan harta manusia tanpa hak, mencuri, berzina, maupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Semuanya adalah hal yang diharamkan ini dari pokok kehidupan yang harusnya selalu kita perbaharui. Kita hendaknya selalu menjauhi dari dosa-dosa tersebut, dari kenistaan-kenistaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menasihati kita semua. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Di Hajjatul Wada juga di dalam riwayat Imam Ahmad dari Salamah bin Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna ma hunna arba." Ketahuilah ada empat dosa yang hendaknya kalian ingat supaya kalian jauhi Allah tusyriku billahi syai'an. Yang pertama, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Siapa yang jatuh di dalam kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Allah mengingatkan kepada para nabi dan para rasul, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, la'in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka hendaknya kita tinggalkan segala bentuk dari kesyirikan. Apa itu berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan-kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, membuat membuat sesajian ke sungai, ke lautan, atau melakukan hal-hal yang di dalamnya terdapat persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal tersebut walaupun sedikit, maka itu adalah hal yang membatalkan keislamannya, tempatnya di dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, tempat tinggalnya adalah neraka dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah haramkan atasnya surga dan tidak ada tempat, tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Dosa yang kedua kata Nabi, "Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Dan hak jiwa itu boleh dibunuh. Itu apabila ia murtad dari agamanya, atau dia membunuh jiwa yang lainnya, atau seorang yang sudah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina. Ini tiga hal menyebabkan darah seorang muslim itu halal, tapi hukum kehalalannya kembali kepada pemerintah, mereka yang menegakkannya. Karena di dalam syariat ini tidak dikenal ada yang namanya main hakim sendiri. Orang-orang yang main hakim sendiri itu dianggap membunuh jiwa dan siapa yang bersepakat bersyirikat di dalam main hakim sendiri sehingga sehingga melayangkan jiwa seorang muslim atau muslimah maka semuanya dianggap telah membunuh jiwa yang diharamkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman man qatalahu fa ka'annama qatala an-nasa jami'a Barang siapa min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a karena itu kami tetapkan terhadap Bani Israel. Siapa yang membunuh jiwa, bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka hati-hati dari dosa yang besar ini. Sebagian manusia, na'udzubillah, di dalam jiwanya mengalir sesuatu yang menyebabkan dia gampang di dalam melanggar kehormatan seorang muslim, bahkan tidak segan-segan di dalam merupakan darahnya. Kemudian dosa yang ketiga kata Nabi walatul dan janganlah kalian berzina. Dan ini adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah kekejian dan sejelek-jelek jalan. Kemudian dosa yang keempat, "Wala tusriku." Kata beliau dan janganlah kalian mencuri. Ini empat dosa diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hajatul Wada, sebagaimana beliau memberikan kaidah umum untuk meninggalkan segala dosa dan kenistaan, meninggalkan segala perkara jahiliyah. Kemudian beliau ingatkan tentang para perempuan, tentang hak-haknya, karena perempuan adalah adalah suatu masyarakat tersendiri, rakyat tersendiri. Apabila disiapkan dengan baik maka dia akan melahirkan manusia-manusia yang baik yang menjadi penghuni sebuah negeri yang membawa kebaikan untuk negeri tersebut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengulangi hal ini dalam banyak keadaan. Beliau juga bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dira, wa inna a'waja fi tila'i a'la." Berwasiatlah kalian kepada perempuan itu dengan kebaikan. Sebab perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hawa, ibu kita diciptakan dari Nabi Adam. Dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya di tulang rusuk adalah atasnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "In zahabta tukimuhu kasarka. Kalau kamu pergi ingin langsung meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok. Karena itu berwasiatlah kepada perempuan dengan wasiat yang paling baik. Kemudian hal yang ke empat yang dilihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِلِي تَقَنْتُمْ Kitab Allah, sungguh setelah saya tinggalkan pada kalian, sesuatu yang kalau kalian melakukannya, kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah. Al-Quranul Karim yang harusnya selalu menjadi rujukan kita, tumpuan kita dalam segala keadaan. Itulah yang bisa menyatukan kaum muslimin, membuat hati-hati mereka bersama. Karena Allah memerintah wa aqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Di hadis Jabir di khutbah Arafah Nabi bersabda, "Wa antum tus'aluna anni Mana antum fa'ilun? Kalian nanti akan ditanya tentang kepada hari kiamat. Apa yang kalian akan jawab? Nah ini pertanyaan pasti ditanyakan pada kita dan harus kita jawab pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Tatkala seorang tatkala Allah memanggil mereka pada hari kiamat, kemudian Allah berfirman, Bagaimana kalian menjawab para rasul? Siapkan jawaban dari sekarang. Perhatikan para sahabat, apa jawaban mereka? Nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Wa adzaita, engkau telah menunaikan apa yang diperintah. Wa nasahta, dan engkau telah menasihati. Itu ucapan para sahabat yang belajar kepada Nabi, mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, mengamalkannya. Lalu bagaimana dengan kita? yang kadang Al-Quran di dalam setahun hanya dibuka di bulan Ramadan. Jarang mendengarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak punya semangat di dalam mempelajari agama. Padahal ini adalah hal yang ditanyakan pada hari kiamat. Bukan saja ditanyakan di hari kiamat, di alam kubur. Seorang akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa rohnya yang dia ibadahi? Siapa nabinya yang diutus kepadanya dan apa agamanya? Kalau dia tidak mampu menjawabnya, dia tidak mempelajarinya, hanya dengar-dengar saja, dia tidak akan mampu menjawabnya. Karena itu ada yang ditanya tentang hal ini, dia berkata, ha ha la adri, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan itu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Tidak ada manfaatnya dari ikut-ikutan. Tidak ada manfaatnya dari membebek. Yang diwajibkan adalah seorang hamba mempelajari agamanya, mempelajari bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur agar supaya dia bisa selamat. Dan di hadis Abi Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, "Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an amalikum." Kalian semua akan berjumpa kepada Rabb kalian. Kemudian Allah akan bertanya kepada kalian tentang amalan kalian. Dan ini adalah hal telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sumpah فوربك لنسألنهم أجمعين amma kanu ya'malun sungguh demi Rabbmu kami akan bertanya kepada mereka semua tentang amalan yang mereka lakukan kata Imam Abu Ali rahimahullah mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi dan mereka akan ditanya bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul hendaknya dengan hari ini kita selalu memperbaharui diri kita introspeksi terhadap keadaan kita umur pasti berakhir. Ada waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertanyaan harus dijawab pada hari kiamat. Dan itu yang menentukan keselamatan atau kerugian seorang hamba. Di antara khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Id yang agung ini, di Hajatul Wada, di haji perpisahan beliau, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu Rabbakum Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum. Lakukanlah solat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Puasalah kalian di Ramadan kalian. Wa adzu zakat amwalikum. Tunaikan dari zakat harta kalian. Wa ati'u da amrikum. Taatilah dari pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Rasulullah ingatkan lima hal yang merupakan pondasi-pondasi pokok di dalam agama. Sebab kebaikan seorang hamba di dunia dan sebab dia dimuliakan di akhirat dengan surga. Yang pertama, intaku rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan takwa ini telah diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari tasyrik. Diriwayatkan oleh sahabat yang lain bahwa dia mendengar Nabi berkhutbah, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Ala inna rabbakum wahid. Bahwa Rabb yang kalian ibadahi hanyalah satu. Wa inna abakum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian hanyalah satu. Ala la fadla li Arabiyin ala ajami. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Wala li ajamiyin ala Arabi. Tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Wa Wala ahmar ala aswad. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas kulit hitam. Wala aswad ala ahmar. dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit merah illa bittaqwa kecuali dengan takwa takwa inilah yang membedakan seorang hamba dengan yang lainnya kerana itu hendaknya kita menegakkan makna takwa ini dalam kehidupan dan takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan mencari ridha Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan engkau tinggalkan dari kemaksiatan kepada Allah kerana takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa kemudian yang ke Dua, beliau bersabda wa sallu khamsakum, salatlah, salat lima waktu kalian. Ini dari kewajiban seorang muslim dan muslimat yang harusnya dijaga, tidak boleh ditelantarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-farqu bainana wa bainakum as-salat." Yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian puasa Ramadan Menunaikan zakat harta, kemudian taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah muslim pada hal yang ma'ruf. Walaupun dia berlaku zalim, berbuat hal yang tidak baik, kita diperintah untuk selalu mendengar dan taat. Karena 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Kemudian di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad di Hajjatul Wada Beliau bersabda, "Ala akhbirukum bil mu'min?" Inginkah kalian si beritahu siapa orang yang beriman itu? Beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri. Man aminahu nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu adalah manusia orang yang manusia aman terhadap harta dan jiwa mereka. Artinya dia adalah mukmin yang kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, kaum muslimin akan selamat hartanya dan jiwanya, tidak pernah terganggu oleh dirinya. Karena itu beliau tegaskan dalam kelanjutan hadis, al-muslimu man salima nas min lisanihi wa Seorang muslim itu adalah siapa yang manusia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad bersungguh-sungguh terhadap dirinya di dalam ketaatan. Wal muhajiru man hajar al-khataya wad dunub. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan. Ini dari pondasi-pondasi agung. Dari makna-makna yang agung diingatkan oleh Nabi. Pondasi kehidupan kita. Kenanya kita perbaharui dalam hidup ini. Juga di antara khutbah beliau. Dan ini beliau sebutkan ketika beliau sudah berada di Mina, di Masjid Khair. Beliau bersabda, Nabbarallahu mura'an sami'a maqalati. Allah akan mempercantik wajah seseorang, memperindah wajah seseorang. Dia mendengar haditku, ucapanku, Faballaghaha, lalu dia sampaikan. Farubba hamil fikhin ghairu Memang ada orang yang kadang dia menyampaikan hadis tidak memahami makna hadis. Wa rubba hamil fikhin ila man minhu. Kadang dia menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham tentang ilmu itu daripada dia. Nah ini peringatan dari Nabi, anjuran dari Nabi di hari yang agung ini supaya umat Islam perhatian akan ilmu agamanya. Karena ini adalah sumber kebaikannya, sumber keselamatannya, kehinaan yang menimpa umat pada saat ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka kembali kepada agama mereka. Karena Rasulullah bersabda, "La yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum." Kehinaan itu tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian dan kembali kepada agama dengan cara mempelajarinya. Kemudian Nabi bersabda, "Salatun la yaqillu alaihinna qalbu mu'min." Ada tiga perkara yang hati seorang mukmin itu tidak akan ada hasad, dengki, kerusakan padanya sepanjang tiga perkara ini di hatinya. Yang pertama ikhlasul amali lillah, dia mengikhlaskan amalan kerana Allah. Yang kedua wan nasihatu liwalatil umur, liwalatil muslimin. Dia menasihati para pemimpin kaum muslimin. Menasihatinya kalau dia salah, ditegur dengan cara yang benar. Diambil tangannya, ditegur secara rahasia. bukan dibeberkan kesalahannya di atas mimbar-mimbar, di koran-koran, maupun di tempat-tempat umum. Kemudian didoakan kebaikan untuknya. Dan itu nasihat terhadap pemerintah. Kemudian waluzumu jama'atihim dan yang ketiga dia komitmen di atas kebersamaan kaum muslimin. Ini tiga hal siapa yang menjaganya maka hal ini pasti akan menyebabkan hilang segala penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir di sini dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Arafah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghikayatkan dari Ibnu Umar sedang wukuf di Arafah. Maka beliau melihat matahari yang hampir terbenam. Ketika matahari hampir terbenam, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Maka orang yang berada di sekitarnya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, saya telah ikut wukuf bersama engkau berulang kali di tempat ini. Tapi baru kali ini engkau menangis seperti ini. Maka Ibn Umar berkata, Dakartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa waqifun makani. Dan beliau sedang wukuf di tempat ini, di Arafah ini. Faqala Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu lam yabqa min dunyakum فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه Wahai kalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa lagi dari dunia kalian pada apa yang sudah berlalu, kecuali sebagaimana tersisanya siang ini dari hari yang sudah terbit. Maksudnya dunia ini sebentar lagi akan sirna, kiamat sebentar lagi datang. Sebagaimana matahari terbit di pagi hari akan terbenam di waktu sore. Begitu terbenam, sudah mendekati terbenam, inilah waktu yang dimaksud oleh Ibnu Umar, maka sebentar lagi akan selesai dari kehidupan dunia. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terus berjalan, masa terus bergulir, tidak ada yang mampu menghentikannya. Umur terus berkurang. Langkah kita untuk ke negeri akhirat semakin dekat. Persiapan, perbekalan harus selalu kita perbaharui. Dan ini dari makna hari ini yang hendaknya selalu kita ingat, selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Maka tataplah kehidupan ini sebagai seorang hamba yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang benar-benar tahu bahwa dia adalah hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah kembali kepada Allah. Maka dia pupuk dari kerinduannya, kecintaannya, supaya dia rindu berjumpa kepada rohnya, menghadap kepadanya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat. Hari ini tanggal 10 Dhul Hijjah, hari Nahar, hari yang paling agung. Disyariatkan pada hari ini. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13, tiga hari setelahnya, untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama kita. Lambang kesyukuran, lambang penghambaan, dan bentuk pengorbanan, dan bentuk santunan, dan melambangkan persaudaraan dan menunjukkan akhlak yang mulia, kebaikan hati, hendaknya ditegakkan dari ibadah yang agung ini. Hukumnya memang adalah sunnah muakkada menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama berpandangan bahwa menyembelih kurban adalah wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan. Maka hendaknya diperhatikan dari masalah yang agung ini. Siapa yang telah memiliki kurban, maka setelah sholat nih, hendaknya dia pulang dan menyembelih hewan kurbannya. Sebagiannya dia makan, Sebagiannya dia hadiahkan kepada tetangga dan kerabatnya. Dan sebagiannya dia sedekahkan. Dan sebagiannya dia sedekahkan. Kemudian dari syarat dan ketentuan hewan kurban tersebut. Hendaknya hewan kurban itu adalah hewan kurban yang telah mencukupi umur. Apabila dia adalah seekor kambing, kambing biasa maka harus umurnya genap setahun. Apabila domba tidak ada masalah genap enam bulan. Kalau dia sapi, umurnya harus genap dua tahun lebih. Maka inilah hewan kurban yang dibolehkan untuk disembelih. Kemudian disyaratkan pada hewan kurban itu tidak boleh buta dengan kebutaan yang sangat tampak, tidak boleh dia pincang dengan kepincangan yang sangat tampak. Kemudian tidak boleh dari hewan yang kurang dari sumsumnya yang sangat kurus. Kemudian disyaratkan pada hewan kurban dilaksanakan pada waktunya, yaitu bermula setelah sholat id ini dan berakhir hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tapi kalau dia lakukan, dia berusaha menjaga jangan lewat tanggal 12, maka itu lebih hati-hati dan lebih bagus karena para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melewati menyembeli hewan kurbannya melebihi dari tanggal 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hari Id kita sebagai hari-hari yang berbahagia Hari-hari yang menjadikan kita semua menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hari-hari yang dengannya kita tidak hanya berpakaian baru saja. Tapi kita juga memperbaharui dari keimanan kita. Kita memperbaharui dari ketakwaan kita. Kita introspeksi terhadap lembaran-lembaran kehidupan yang telah lalu dan selalu mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang tertolimi, yang tertindas, yang terusir dari negeri-negerinya, yang tertumpahkan darahnya, agar supaya mereka semua diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari musibah yang menimpanya dan diringankan bebannya. Kemudian jangan melupakan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin di hari-hari ini mereka hadir dengan kesedihan, dengan hati yang dipenuhi gunda gulana, karena beban-beban di dalam kehidupan, maka seorang muslim adalah seorang yang gemar mengulurkan tangannya kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang di tangannya segala sesuatu yang maha dermawan serta maha memberikan rezeki yang maha luas pemberiannya. Semoga kita semua pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.